بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Taisir Al-Karim Al-Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan karya Fadilatul Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam tafsir surah Al-Baqarah kita sampai pada ayat yang ke-73. Tapi pada pertemuan yang terakhir <clears throat> telah kita baca ayat dari surat Al-Baqarah ya, ayat 67 sampai ayat yang ke-74 dan telah kita baca penjelasan dari Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah kecuali ayat yang ke-74 yang insyaallah akan kita baca pada malam hari ini dari ayat yang ke-67 sampai ke 74 ini menjelaskan tentang kisah Bani Israel <clears throat> yang juga mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita ketika mereka mendapati seseorang yang terbunuh dan mereka yang membunuh kemudian mereka saling berselisih siapa pembunuhnya maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka melalui Nabi Musa alaihissalam wassalam agar menyembelih seekor sapi betina Dan ketika itu mereka tidak langsung menunaikan atau melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Melainkan masih bertanya ini dan itu bertanya tentang warnanya bertanya tentang hakikatnya yang seperti apa ya, dan seterusnya sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadzabahuha wa makadu yaf'alun kemudian mereka menyembelihnya dan hampir-hampir mereka tidak akan menyembelihnya kemudian setelah disembelihnya sapi betina tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk memukulkan sebagian anggota badan dari sapi tersebut ke mayat yang menjadi perselisihan siapa pembunuhnya maka dipukulkanlah sebagian anggota badan dari sapi betina tersebut kemudian dengan sebab itu Allah hidupkan kembali mayit orang yang telah mati tersebut. Ya. Ini termasuk tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah perlihatkan langsung kepada Bani Israel ketika itu. Ya. La'allakum taqilun agar kalian tahu, mengerti, faham. Allah perlihatkan kepada mereka dalam keadaan mereka menyaksikan langsung ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan hidupnya mayit kemudian hidup kembali dan menjelaskan siapa pembunuhnya dalam keadaan mereka melihat langsung menyaksikan langsung ya. tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tersebut akan tetapi tidak membuat hati mereka lunak tidak membuat hati mereka tersentuh kemudian semakin besar keimanan akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang selanjutnya kita lanjutkan thumma qasat qulubukum mim ba'di dzalik Kemudian hati-hati mereka keras ya, setelah itu. Keras. fahiyakal kal hijara au asyaddu qaswah. Dan hati mereka seperti batu atau lebih keras daripada batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Kalau batu ada yang batu itu mengalir darinya sungai-sungai. Ada manfaatnya, faidahnya. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Dan di antara batu-batu ada yang dia terbelah kemudian keluar air darinya. Bermanfaat airnya. Wa inna minna wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah dan di antara batu-batu ada yang jatuh karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Allah menyebutkan bahwasanya hati mereka kemudian ya, setelah itu keras. Yang semestinya ketika telah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah ya. Melihat sesuatu yang ajaib ya. Nah Mestinya hati semakin lunak ya, Semakin tunduk ya, Semakin yakin dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala ya, Semakin bertambah keimanannya Tambah ibadahnya ya, Dan seterusnya Akan tetapi summa qasat kulubukum mimba dzalik. Setelah itu semua hati mereka menjadi keras. nggak cukup telah diperlihatkan berbagai macam tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Bahkan hati mereka mengeras seperti batu atau lebih keras daripada batu. Ya. Bahkan batu memiliki beberapa keutamaan ya, daripada hati yang mereka miliki batu ada yang naan terbelah kemudian mengalir air darinya di sela-sela batu tersebut keluar air sungai nah kemudian ada batu yang jatuh sebabnya karena takut kepada Allah ini diantara keutamaan-keutamaan batu batu memiliki keutamaan daripada mereka ya. daripada hati-hati mereka Baik kita baca insyaallah penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala thumma qasat qulubukum ay ishtad, ishtaddat wa ghaladat. Kemudian keras hati-hati mereka. Ay yaitu ishtaddat wa ghaladat. Keras dan kasar hati-hati mereka Falam tu'athir fihal mau'idhah. Tidak berpengaruh nasihat kepada mereka. Enggak ngaruh nasihat yang disampaikan oleh nabinya. Ini nabi yang ngasih nasihat ini. Apalagi kalau cuma sesama nah manusia biasa yang selevel dengannya atau apalagi yang di bawahnya selevel Nabi saja falam tu'athir fihal mau'idhah tidak berpengaruh ya, nasihat mau'idhah yang sampai kepada mereka dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah perlihatkan kepada mereka ini cukup sebagai mau'idhah sebagai nasihat ya, untuk mereka yang mestinya setelah nasihat tersebut setelah mereka melihat tanda-tanda kekuasaan Allah mereka akan semakin tunduk akan semakin nurut, ya, semakin lunak hatinya dan seterusnya. Ini yang semestinya. Akan tetapi kosat kulubukum hati mereka keras. Mimba dzalik setelah itu ay mim ba'di ma an'ama 'alaikum bin ni'amil 'azima wa arakumul ayat. Kemudian hati mereka keras setelah itu yaitu setelah apa? setelah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan berbagai macam kenikmatan yang agung kepada mereka. Wa arakumul ayat dan setelah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya. Setelah Allah memberikan nikmat-nikmat yang besar kepada mereka dan setelah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya, qasat qulubukum, keras hati-hati mereka. Falam yakun bagi antak suwakulubukum dan tidak semestinya hati kalian menjadi keras. Lianna ma mimayuji mimma yujibu riqqatal qalbi wa Karena apa yang kalian saksikan secara langsung ini perkara yang mengharuskan lunaknya hati kalian dan tunduknya hati kalian. Karena langsung melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mestinya apa yang kalian saksikan ini menjadikan hati kalian lunak, tunduk. Ternyata berbeda. Nah, hati mereka menjadi keras. Thumma wasofa kiswataha bi annaha au kiswataha bi annaha kal hijarah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati kerasnya hati mereka seperti apa? Kal hijarah. Kerasnya hati mereka itu seperti batu. Nah, perhatikan Allah memperumpamakan kerasnya hati mereka itu seperti batu. Allah tidak memperumpamakan hati mereka seperti besi. Karena besi lunak, nah, batu lebih keras. Ya. Nah, seperti yang disebutkan di sini oleh Syekh. Allati hiya ashaddu min al hadid, yang batu itu lebih keras daripada besi. Sehingga Allah katakan kal hijar hati mereka seperti batu, eh, benda yang keras. Aw ashaddu qaswa atau bahkan lebih keras daripada batu. Yang batu itu lebih keras daripada hadid, daripada besi. Li'annal hadida war rosos Idza udhiba finnar dzaba bi khilafil ahjar. Kenapa batu lebih keras daripada besi? Karena besi dan timah, besi dan timah dan yang semodelnya jika dilelehkan di api, dibakar, ya, dilelehkan zaba, maka akan meleleh. Bi khilafil ahjar, berbeda dengan batu. Dia tidak akan meleleh. Sehingga Allah perumpamakan hati mereka seperti batu. Hati mereka keras seperti batu atau bahkan lebih keras daripada batu. Nah, Kemudian waqauluhu firman Allah Subhanahu wa taala au asyaddu qaswah atau hati mereka itu lebih keras daripada batu. Ai innaha la taksur an qasawatil ahjar yaitu bahwasanya hati-hati mereka tidak kurang kerasnya daripada kerasnya batu. Walaysat au makna bal. Walaysat au makna bal. Dan au di sini bukan bermakna bal. Nah, bahkan au huruf atof atau seperti batu atau lebih keras daripada batu. Jadi bukan bahkan bukan batu bahkan lebih keras daripada batu walaysat au bima'na bal sehingga kal hijarati au asyaddu qaswah maknanya seperti batu atau lebih keras daripada batu au walaysat au bima'na bal Tsumma fadilatul ahjar ala qulubihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan batu daripada hati-hati mereka. Fakal Allah berfirman, "Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar." Sesungguhnya kalau batu ada yang di antara batu itu mengalir darinya sungai-sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Dan sesungguhnya di antara batu-batu itu ada yang terbelah kemudian air keluar darinya. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan sesungguhnya di antara batu-batu itu ada yang jatuh karena takut kepada Allah. Fabihadhil umur fadulat qulubakum maka dengan perkara-perkara ini ya, batu-batu ini ya, yang memiliki sifat-sifat seperti ini fadulat qulubakum itu memiliki keutamaan-keutamaan daripada hati kalian setelah Allah menyebutkan bahwasanya hati mereka lebih keras daripada batu atau nah, hati mereka keras seperti batu atau lebih keras ya, daripada batu kemudian Allah menyebutkan keutamaan-keutamaan batu ya, daripada hati-hati mereka yang keras. Thumma tawa'adahum ta'ala asyaddal wa'id. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan ancaman yang keras. Faqal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mallahu bighafilin amma ta'malun dan Allah tidak lalai dari apa yang mereka kerjakan dari apa yang kalian kerjakan bal huwa alimun biha bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya apa yang kita kerjakan semuanya Allah mengetahui hafizun li saghiriha wa kabiriha Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Itu Allah menulisnya. Baik yang kecil atau yang besar dari amalan-amalan kita Allah mencatatnya, Allah menjaganya. Yang nanti kita akan ditanyakan dan dimintai pertanggungjawabannya. Wa sayujazikum ala dzalik atamal jaza wa aufah dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada kalian dengan balasan yang sempurna dan balasan yang penuh. Ala dzalik atas amalan yang kalian lakukan. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala ya, kepada mereka. Bahasanya ya Allah Naam tidak lalai dari apa yang mereka kerjakan Allah maha mengetahui Dan Allah akan membalas apa yang mereka kerjakan Dengan balasan yang sempurna Selesai dari penjelasan ayat yang ke 74 Dari surah Al-Baqarah Kemudian Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala Naam menjelaskan di sini ya, tentang kisah-kisah Bani Israel atau bagaimana kita menyikapi kisah-kisah Bani Israel yang diriwayatkan melalui mereka melalui orang-orang Bani Israel Kata Syekh di sini, wa'lam anna katsiran minal mufassirin rahimahullah. Ketahuilah bahwasannya banyak dari kalangan ahlu tafsir rahimahullah qad aktsaru fi hashwi tafasirihim min qasas bani Israil. Mereka banyak mengisi dan memenuhi kitab-kitab tafsir mereka dengan kisah-kisah Bani Israel. Wa nazalul 'alaihal ayatul Qur'aniyah. Dan mereka menjadikan atau mendudukan ayat-ayat Quran pada kisah-kisah Bani Israel tersebut. Wa ja'aluha tafsiran li kitabillah. Yaitu mereka menjadikan kisah-kisah Bani Israel sebagai tafsir dari kitabullah kisah-kisah Bani Israel yang datang dari mereka Nah, mereka jadikan sebagai tafsir untuk kitabullah, ya, tafsir untuk Al-Qur'an. Sehingga banyak dari kalangan ahlu tafsir yang menyebutkan kisah-kisah Bani Israel ya pada ayat-ayat yang seperti ini. Muhtajin Nabi Kauli Wasallam mereka berdalil dengan sabda Rasulullah Wasallam hadithu an Bani Israel wala haraj sampaikanlah hadis dari Bani Israel dan laharaj ya. Tidak mengapa. Walladhi ara dan yang aku lihat ya, yaitu pendapatku ya, annahu wa injaza naqlu ahadithihim bahwasanya walaupun boleh menukil hadis-hadis dari mereka dari Bani Israel tentang kisah-kisah Bani Israel walaupun boleh menukil hadis-hadis dari mereka ala wajhi takunu mufradatan ghair makruna walaupun boleh menukil hadis-hadis mereka dalam bentuk tersendiri ya, bukan dalam bentuk digandengkan dengan ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk tersendiri. Wair makruna tidak tergandengkan atau diiringi dengan ayat-ayat Al-Quran. Wala ala kitabillah dan tidak didudukan nam seperti kitabullah yang menjelaskan kitabullah. Fa walaupun boleh seperti ini artinya boleh eh, mengambil atau menukil hadis dari mereka dalam bentuk tersendiri bukan diiringi dengan apa bukan merupakan kisah yang digandengkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan tidak pula dijadikan sebagai penjelasan dari Al-Qur'an ya, yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an walaupun boleh fa innahu la yajuzu ja'luha tafsiran li kitabillahi qat'an maka tidak boleh menjadikan kisah-kisah Bani Israel yang datang dari mereka itu sebagai tafsir untuk kitabullah untuk kitabullah Iza lam tasih an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika kisah tersebut tidak sahih datangnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kisahnya hanya dari mereka, jalannya dari mereka, nah, tidak e, melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika tidak sahih datangnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kisah-kisah Israiliyat dari Bani Israel, naam, yang kebanyakan perawinya majhulah, tidak diketahui siapa, ya, maka Naam tidak dijadikan sebagai tafsir untuk kitabullah. Tidak dijadikan sebagai tafsir yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an. Melainkan sekedar nukilan ya, yang tersendiri tanpa digandengkan dengan nam ayat-ayat Al-Qur'an sehingga seolah-olah kisah dari Bani Israel tadi menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an kecuali yang kisah tersebut sahih datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena berarti kalau datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia kisah yang telah di naam setujui oleh syariat dan benar keberadaannya dan benar beritanya. Kenapa demikian tidak boleh menjadikan kisah-kisah dari Bani Israel yang perawinya dari mereka sebagai tafsir dari kitabullah atau tafsir ayat-ayat Al-Quran Wadhalika anna martabataha kama qala sallallahu salam yang demikian karena kedudukan kisah-kisah Israiliyat itu seperti yang Allah eh, ya seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tusaddiqu ahlal kitab wa la tak wa la tukadzibuhum." Janganlah kalian membenarkan ahli kitab ya, dan janganlah kalian mendustakan mereka. Jangan membenarkan ya, dan jangan mendustakan. Yang demikian karena khawatir Ketika kita membenarkan ternyata itu yang batil Maka kita membenarkan yang batil Ketika kita dustakan Tapi ternyata itu yang benar ya, Ternyata kisah itu benar apa yang dia apa yang mereka sampaikan benar kemudian kita dustakan khawatir kita mendustakan kebenaran nah sehingga apa yang datang dari Bani Israel la tusaddiku hum wala tukadzibuhum jangan benarkan mereka dan jangan dustakan mereka Faidah kanat martabatuha an takuna mashkukan fiha. Maka jika kedudukannya, kedudukan Israiliyat, kisah-kisah Bani Israel yang datang dari mereka ini adalah mashkukan fiha, diragukan kebenarannya. Wa kana minal ma'lum bid daruro min dinil Islam al-Qur'an yajibul imanu bihi wal qat'u bi alfadhihi wa ma'ani. Dan termasuk daripada perkara yang diketahui dengan pasti bahwasannya Al-Quran itu wajib untuk diimani Nah secara pasti lafat-lafatnya makna-maknanya Termasuk daripada perkara yang diketahui secara pasti dalam agama Islam ini Adalah kita mengamini apa mengimani Al-Quran Dengan lafat-lafatnya, dengan makna-maknanya Fala yajuzu an taj'ala tilkal qasas al mankula bir riwayatil allati ghalaba allati yaghlibu 'ala dhanni kadbuha au kadbu aktsariha ma'anil kitabillah maka tidak boleh menjadikan kisah-kisah yang dinukil dari mereka dengan perawi-perawi yang majhulah atau dengan riwayat-riwayat yang majhulah ya, tidak diketahui siapa pembawanya ya, itu tidak ketahui dipercaya apa tidak nah adil apa tidak, dobit atau tidak, sikoh atau tidak, majhul. Tidak boleh menjadikan kisah-kisah tersebut yang dinukilkan dari perawi-perawi yang majhul alati yaglibu ala dhanni kadbuha wa au kadbu aktsariha yang kemungkinan besarnya adalah dusta ya, atau mayoritasnya adalah dusta Ma'anil kitabillah tidak boleh dijadikan sebagai makna-makna dari kitabullah. Yaitu tidak boleh kisah-kisah tersebut naam dijadikan sebagai makna yang menjelaskan kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Maktu'an biha ya. Yaitu dijadikan sebagai dalil yang maktu' yang qat'i. Naam yang menjelaskan kitabullah tidak boleh. Ya. Wala yastaribu bihadza ahadun dan tidak ragu seorang pun dengan hal ini. Itu nggak boleh menjadikan kisah kisah Iliyat sebagai penjelas daripada ayat-ayat Al-Qur'an dan menjadikan sebagai makna-makna dari ayat-ayat Al-Qur'an, nggak boleh. Dan tidak ada orang yang ragu dengan hal ini. Walakin akan tetapi bisa babil ghafalah karena sebab ghaflah, sebab kelalaian. An tentang perkara ini hasolah mahasol terjadilah yang terjadi. Artinya banyak kitab-kitab tafsir di dalamnya dipenuhi dengan kisah-kisah Israiliyat. Nah. nah. Wallahul muwaffiq. Baik. <clears throat> Syekh di sini menjelaskan tentang Naam sedikit kedudukan e, Israiliyat. Ya. Kemudian Syekhul Islam rahimahullahu taala juga menyebutkan tentang hal ini ya, tentang Israiliyat. Naam. Demikian pula Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarah Usul Tafsir juga menyebutkan tentang hal ini yaitu tentang Israiliyat kisah-kisah dari kisah-kisah dari Bani Israel kabar-kabar yang dinukil dari mereka dan makna Bani Israel di sini atau yang dimaksud dengan Israiliyat itu kisah-kisah dari orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Yang dimaksud dengan Israiliyat adalah kisah-kisah yang dinukil dari orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani dan mayoritasnya dinukil dari orang-orang Yahudi. Al-Israiliyat kisah-kisah dari Bani Israel itu terbagi menjadi tiga macam. Terbagi menjadi tiga macam. Jenis yang pertama berita yang disetujui oleh Islam dan dibenarkan oleh Islam. yang disetujui dan dibenarkan oleh oleh Islam. Nah, maka yang seperti ini kita naam membenarkannya. Kisah-kisah dari mereka yang dibenarkan oleh Islam baik melalui Al-Qur'an atau melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita naam benarkan. Contohnya seperti kisah yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. bahwa saya ada Naam seorang pendeta datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau seorang naam ahli ibadah dari mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, sesungguhnya aku mendapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaitu mendapati dalam kitab atau yang lainnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit pada jari-jarinya ya- yaitu Allah Subhanahu wa taala menggenggamnya wal ardina ala isba dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi juga di atas jari-jarinya. Kemudian pohon-pohon juga demikian dan air-air Allah letakkan di atas jari-jarinya dan semua makhluk ya, di atas jari-jarinya kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata anal malik akulah raja ya. mendengar ucapan ini ya, Rasulullah SAW tersenyum ya, atau tertawa sampai terlihat gigi taringnya. Dan tertawanya beliau ini tasdiqan liqaulil habr. Membenarkan ucapan orang tadi. Ya. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat dalam surah Az-Zumar. Wa ma qadarullaha haqqa wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun ayat dalam surat az-zumar ya, yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menggenggam eh, pada hari kiamat menggenggam bumi ya. kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melipat langit ya, dengan tangan kanannya ayat ini nah membenarkan apa yang diucapkan oleh Naam Habrun minal ahbar yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka ketika ada persetujuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ada persetujuan dari Islam tentang benarnya apa yang disampaikan Bani Israel maka kita benarkan seperti dalam kisah ini kemudian jenis yang kedua dari jenis Israeliat adalah kisah atau berita yang diingkari oleh Islam bahkan Islam mempersaksikan kedustaannya artinya mengatakan itu adalah dusta maka kisah yang datang dari mereka yang didustakan oleh Islam yang telah didustakan oleh Islam maka kisah tersebut adalah kisah yang batilah ya, yang kita wajib untuk mendustakannya juga dan mengingkarinya nah contohnya seperti apa yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi ya, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Jabir bin Abdullah bahwasanya orang-orang Yahudi mengatakan Idza jama'ah min waraiha ja'al walad ahwal. Mereka mengatakan kalau seseorang suami ya, naam menggauli istrinya dari belakang, ya, ja'al walad ahwal, maka anaknya akan juling. Ya, kata Yahudi ini. Ya. Maka fanazalat turunlah ayat Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum an nasyi'tum. Ya, istri-istri kalian adalah harf kalian, ya, ladang kalian, maka datangilah ladang tersebut dari jalan manapun yang kalian inginkan. Baik. Islam mendustakan langsung apa yang disampaikan oleh Yahudi ini. Ya, maka apa yang datang dari Yahudi atau Israeliat yang diingkari dan, dan didustakan oleh Islam, maka kita juga mendustakannya. Dan kisah-kisah tersebut adalah batil, dan pernyataan tersebut adalah batil. Nah, kemudian yang ketiga kisah atau berita dari Bani Israel yang tidak disetujui oleh Islam, yaitu Islam tidak membenarkannya dan juga tidak mengingkarinya. Datang kisah, ya mereka bawakan, mereka sampaikan, tidak ada pengingkaran dari Islam dan juga tidak membenarkan. Maka yang seperti ini wajib tawakkuf fi, wajib tawakuf. Mana tawakuf? Enggak membenarkan dan tidak mendustakan. Nah, tidak mengatakan hak dan tidak mengatakan batil. Taib seperti yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya dulu orang-orang ahlul kitab membaca Taurat dengan bahasa Ibraniyah ya, dan menafsirkannya dengan bahasa Arab untuk ahlul Islam ketika itu. Mereka pintar sudah eh, menerjemahkan eh, kitab Taurat. Ya. Nah, kemudian dijelaskan dengan bahasa Arab. Maka ketika situasinya seperti ini Rasulullah SAW bersabda la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum janganlah kalian membenarkan ahlul kitab dan jangan kalian mendustakan mereka Fakulu katakan oleh kalian amanna billahi wa ma unzil aku beriman kepada Allah dan apa yang Allah turunkan aku beriman kepada Allah dan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan aku beriman aku mengimaninya ucapkan ini. Jangan mendustakan mereka dan jangan membenarkan mereka. Karena khawatir apa yang mereka sampaikan benar, kemudian kita dustakan sehingga kita mendustakan Alkitab. Atau ternyata yang mereka sampaikan naam batil. Kemudian kita benarkan, maka kita membenarkan yang batil. Nah, maka dalam perkara-perkara yang sampai kepada kita dari Bani Israel dan tidak ada pengingkaran dari Islam dan juga tidak ada pembenarannya dari Islam maka wajib tawakuf tidak membenarkan dan tidak mendustakan katakan aku beriman kepada Allah dan apa yang Allah turunkan nah Akan tetapi jika sekedar atahadus, ya, sekedar memperbincangkan, ada kisah Bani Israel ya, diperbincangkan. Nah, mungkin di komentari atau semisalnya. Nah, jais boleh ya, jika tidak khawatir nah berbahaya jika tidak khawatir berbahaya bagaimana tidak khawatir berbahaya yaitu jika Naam tidak khawatir manusia akan meninggalkan Al-Qur'an kemudian lebih condong kepada kisah-kisah Bani Israel. Nah, oh dalam Al-Qur'an cuma begini. Ringkes. Oh ini lebih rinci ya dari Bani Israel ini. Wah, rinci lebih rinci lagi. Di Al-Qur'an itu cuma menyebutkan Ashabul Kahfi. Naam eh Naam satu yang bersama mereka ada satu anjing, tidak menyebutkan warnanya. Kisah Bani Israel ada disebutkan warnanya seperti ini, wah, lengkap. Sehingga meninggalkan Al-Qur'an ya. Kemudian lebih condong kepada kisah-kisah Bani Israel. Yang di situ mungkin Bani Israel menyebutkan warna anjingnya seperti ini, seperti itu, ya. Nah. Baik. Allahul musta'an. Maka kalau dikhawatirkan seperti ini, khawatirkan manusia lebih condong nanti kepada kisah-kisah tersebut daripada mendengarkan Al-Qur'an, nah atau kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an, maka kita tidak boleh bertahadus dengan eh, kisah Israiliyat yang seperti ini. Jika tidak dikhawatirkan maka silahkan berdasarkan hadis balighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israel wala haraj sampaikan dariku walau satu ayat dan sampaikan dari Bani Israel dan silahkan tidak mengapa. Wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia mengambil tempatnya di neraka. Artinya tahaddus memperbincangkan tentang kisah-kisah mereka. Nah, boleh jika tidak khawatir tadi. Jika tidak dikhawatirkan berbahaya. Di antara contoh bahayanya adalah e, manusia nanti akan lebih e, serius mendengarkan kisah Bani Israel yang datang dari mereka daripada mendengarkan ayat atau hadis. Nah. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, demikian Naam, e, faidah tentang bagaimana kita menyikapi Israiliyat kisah-kisah dari Bani Israel. Baik, naktafi bihadal mikdar. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilahi illa anta wa astagfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.